yang maha pencipta, yang maha memberikan rezeki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Jemaah kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa kita adalah makhluk yang Dia ciptakan Artinya kita adalah makhluk yang selalu butuh kepadanya Dan Allah juga mengabarkan dialah ar-razaq Yang maha memberikan rezeki Maka kitalah makhluk yang selalu butuh terhadap rezekinya Dan dia juga mengabarkan bahawa Allah adalah Zul Quwatil Matin Pemilik kekuatan yang sangat kokoh Maka kitalah makhluk yang lemah Yang selalu butuh terhadap pertolongannya Inilah jamaah sekalian, tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Dan hak dan hakikat kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan. Makhluk yang lemah, yang selalu butuh kepada Allah, yang telah Allah ciptakan dari sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali, kemudian menjadi ada. Kemudian Allah mencurahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Semua itu jamaah sekalian agar kita beribadah hanya kepadanya agar kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita isi kehidupan ini dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah hakikat ibadah. Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian yang harus menjadi prinsip terpenting dalam hidup kita bahwasannya kita hidup adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Kita hidup dalam rangka menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Tetapi jamaah sekalian, sesungguhnya seorang hamba tidak akan bisa merealisasikan ibadah kepada Allah tidak akan mampu mengamalkan sebuah amal soleh atau peribadahan kepada Allah kecuali dengan tiga perkara. Kecuali dia memiliki tiga perkara. Yang pertama jemaah sekalian adalah keikhlasan. Yang kedua kekuatan. Yang ketiga meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah tiga perkara penting yang harus kita miliki agar kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak memiliki tiga perkara ini, maka dia tidak mungkin dapat beribadah kepada Allah. Bahkan kalaupun secara zahir kelihatannya dia sudah beribadah kepada Allah, pada hakikatnya dia belum beribadah kepada Allah kalau dia belum memiliki tiga perkara ini. Jemaah sekalian, betapa pentingnya tiga perkara ini sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk selalu membaca doa untuk memohon kepada Allah tiga perkara ini. Selalu kita baca jemaah sekalian, yaitu di dalam solat kita dalam sholat lima waktu dan semua sholat sunnah selalu kita memohon kepada Allah agar diberikan tiga perkara ini sehingga kita dapat beribadah kepada Allah. Di mana kita memohon itu jamaah sekalian? Yaitu ketika kita membaca surat yang paling afdol dalam Al-Quran. Surat yang paling mulia dalam Al-Quran. Satu-satunya surat yang Allah wajibkan untuk kita baca dalam solat. Yaitu surat Al-Fatihah. Surat yang insya Allah paling kita hafal. Maka sesungguhnya dalam surat ini ada permohonan kepada Allah yang selalu kita ulang-ulang. Yaitu memohon tiga perkara ini. Agar kita bisa beribadah kepada Allah. Di ayat mana itu jemaah sekalian? Yaitu pada ayat Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Jemaah sekalian Pasti ada rahasia besar Mengapa Allah pilih doa ini Untuk selalu kita baca dalam solat kita Padahal betapa banyak ayat-ayat yang mengandung doa di dalam Al-Quran namun Allah mewajibkan ayat yang mulia ini untuk kita selalu berdoa kepadanya dalam solat kita. Tetapi jemaah sekalian, adakah ketika kita membacanya kita sudah benar-benar memahami maknanya dengan baik? Adakah ketika kita melafazkannya hati kita juga ikut memohon kepada Allah atau hanya ucapan-ucapan lisan yang hati kita tidak ikut hadir tatkala kita berdoa kepada Allah dengan mengucapkan doa ini. Maka para ulama menjelaskan di dalam ayat yang mulia ini terkandung permohonan tiga perkara yang harus kita miliki agar kita bisa beribadah kepada Allah. Yang pertama jemaah sekalian pada ayat iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Di dalam ayat ini terkandung padanya kewajiban mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan hanya karena Allah. Ia kena bunuh hanya kepadamu kami beribadah. Kami tidak beribadah kepada siapapun selainmu. Bahkan kami mengingkari segala bentuk peribadahan kepada selainmu. Inilah jamaah sekalian yang dimaksud dengan ia kena bunuh. Kami beribadah hanya kepadamu, tidak mempersembahkan ibadah kami kepada selainmu, dan kami menyalahkan segala bentuk penyembahan kepada selainmu. Ini persis seperti makna kalimat La ilaha illallah. Ulama menjelaskan kalimat La ilaha illallah memiliki dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafiyu, penafikan. Yang terkandung dalam kalimat La ilaha artinya adalah menafikan atau menganggap salah dan mengingkari penyembahan apapun kepada selain Allah. Kemudian rukun yang kedua terdapat di dalam kalimat illallah yaitu rukun al-isbat, penetapan. Artinya adalah mengimani hanya Allah satu-satunya yang patut untuk disembah. Inilah jamaah sekalian makna iya iyyaka budu Hanya kepadamu kami beribadah. Persis sama dengan makna la ilaha illallah. Maka dalam kalimat ini jemaah sekalian Di dalam ayat yang mulia ini Terkandung padanya kewajiban Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Dan yang dimaksud dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Adalah memurnikan ibadah kita Seluruh bentuk ibadah kita Tidak satupun kita persembahkan kepada selain Allah Melainkan hanya kepada Allah yang satu saja Kemudian jemaah sekalian kita niatkan semata-mata untuk mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah sekalian, apabila seseorang beribadah kepada selain Allah, maka Allah tidak akan menerima ibadahnya. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Az-Zumar ayat ke ayat ke-65. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka kalau kamu menyekutukan Allah, yaitu kamu mempersembahkan ibadahmu kepada selain Allah, maka amalanmu akan terhapus. Jadi walaupun kita sudah beribadah, sama saja tidak beribadah. Apabila kita masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahayanya dosa yang disebut dengan dosa syirik. Dosa menyekutukan Allah, mengakui ada Tuhan lain selain Allah, membenarkan ada sesembahan lain selain Allah, apalagi sampai mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Kemudian jemaah sekalian, juga yang dimaksud dengan keikhlasan, niat kita murni semata-mata mendapatkan balasan dari Allah. Tidak sedikit pun kita menginginkan pujian orang yang disebut dengan riak Barang siapa beribadah kepada Allah tapi niatnya tidak murni, dia niat ingin dipuji orang, dia niat ingin disanjung orang, maka amal ibadahnya akan terhapus jamaah sekalian. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu niat wa innamal likulli manawa Amalan-amalan kita tergantung niat. Barang siapa niatnya benar karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Tetapi kalau dia niat ingin dipuji orang atau dia niat untuk sekedar mendapatkan harta dunia, maka amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memperingatkan, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, bahwasannya kelak di hari kiamat Allah akan perintahkan kepada orang-orang yang yang yang riak dalam ibadah, yang ibadahnya agar dipuji orang, maka Allah suruh mereka di hari kiamat untuk minta pahala, minta balasan dari orang-orang yang dulu mereka pertontonkan amal ibadah ketika di dunia. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan berfirman pada hari kiamat, izhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza." Kata Allah pada hari kiamat, ketika mereka mengharap pahala dan balasan dari Allah, Allah hanya mengatakan kepada mereka, "Pergi kalian, temui orang-orang yang dulu kalian perlihatkan amalan kalian ketika di dunia. Kemudian mintalah balasan dari mereka maka sungguh kalian tidak akan mendapatkan balasan apa-apa. Oleh karenanya jemaah sekalian, hendaklah dalam beribadah kita ikhlaskan niat kita semata-mata untuk mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan menginginkan pujian orang. Ini yang pertama jemaah sekalian, yang dimaksud dengan keikhlasan. Beribadah hanya kepada Allah dan mengingkari penyembahan kepada selain Allah serta memurnikan niat kita dalam beribadah hanya kepada Allah semata-mata atau hanya karena Allah semata-mata. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, terkandung di dalam ayat wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Inilah yang kedua yang kita butuhkan di dalam ibadah kita, yaitu kekuatan atau kemampuan untuk dapat beribadah. Dari mana kita mendapatkan ini jamaah sekalian? Dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita katakan setelah ia karena budu wa ia karena stain dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Artinya jemaah sekalian, benar-benar kita butuh pertolongan Allah agar kita mampu beribadah hanya kepadanya. Betapa banyak kita saksikan di sekitar kita orang-orang yang memiliki tubuh yang kuat, bahkan tubuh yang berotot, Orang-orang yang sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan berat, yang sanggup mengangkat beban-beban yang berat, Orang-orang yang sanggup pulang pergi setiap hari ke tempat kerjanya di tempat yang jauh. Tetapi jemaah sekalian perhatikanlah berapa banyak yang mampu untuk sekedar mengangkat dua tangannya seraya mengucapkan Allahu Akbar di dalam solatnya. Berapa banyak jamaah sekalian? Dan perhatikanlah berapa banyak orang-orang yang mampu mengayunkan langkah kakinya ke masjid. Padahal dia sanggup menempuh jarak perjalanan yang sangat jauh. Tetapi untuk ke masjid dia tidak mampu jamaah sekalian. Menunjukkan apa? Kita benar-benar butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Ulama menjelaskan pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah kita jangan sombong. Kita jangan ujub. Pada hakikatnya kita bisa berbuat baik, kita bisa menjadi orang baik dan kita bisa beribadah kepada Allah, taat kepadanya dan menjauhi larangannya. Semua itu tidak lain karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat kita banggakan dan kita sombongkan dari dalam diri kita. Oleh karenanya jemaah sekalian, hendaklah kita senantiasa memohon, berharap dan bergantung kepada Allah agar kita diberikan kemampuan dan kekuatan untuk beribadah kepadanya. Jangan sedikit pun kita mengandalkan diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mencurahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita sekalian Perkara yang ketiga Yang kita butuhkan untuk dapat beribadah kepada Allah adalah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah maksud ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Para ulama ahli tafsir menjelaskan jalan lurus yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah jalannya nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah petunjuk-petunjuknya dan ajaran-ajarannya yang tertuang di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah jamaah sekalian yang dimaksud dengan jalan yang lurus. Karena kita tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah tanpa mengikuti petunjuk beliau. Kita tidak mungkin mengetahui bagaimana caranya kita sholat, bagaimana caranya kita berhaji, bagaimana caranya kita berzakat, tanpa mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Shallu kama raaitumuni usolli." Beliau berkata kepada para sahabatnya, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Di dalam ibadah haji beliau pun bersabda, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku cara manasik haji kalian. Demikian seterusnya jamaah sekalian. Segala macam bentuk ibadah kita tidak akan mengetahui dengan cara yang benar, yaitu dengan cara yang Allah ridhoi selain mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya jamaah sekalian, pentingnya kita menuntut ilmu agama, pentingnya kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau pernah berpesan kepada kita, Taraktu fikum amroini, ma intamassatum bihima, lan tadillu abadan kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku wariskan kepada kalian dua perkara Inilah jemaah sekalian warisan Rasulullah SAW yang paling indah untuk kita, yaitu dua perkara. Kata Nabi SAW, kalau kalian masih berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya, yaitu kitab Allah Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Dari dua inilah, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah, kita dapat mengetahui petunjuk jalan yang lurus, jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di samping kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, maka kita pun berusaha untuk belajar, untuk menuntut ilmu agar kita mengetahui jalan yang lurus tersebut, yaitu jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah jamaah sekalian pentingnya menuntut ilmu agama. Oleh karena itu, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan untuk masuk surga. Kenapa jemaah sekalian? Karena kita tidak mungkin mengetahui jalan untuk masuk surga, yaitu jalan yang lurus, jalannya Rasulullah SAW, cara-cara beliau beribadah, demikian pula keimanan dan akhlak beliau. Kecuali kita harus mempelajari dari apa yang telah beliau wariskan kepada kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian, inilah tiga hal yang kita butuhkan untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama keikhlasan, yang kedua kekuatan yang berasal dari pertolongan Allah, yang ketiga ibadah kita hendaklah senantiasa meneladani dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita di dalam beribadah kepadanya sampai akhir hayat kita sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan diselamatkan dari nerakanya serta dimasukkan ke dalam surganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim in إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين